Saudara-saudaraku, seluruh penjuru tanah air, 30 hari sudah kita jalani upaya kita untuk menggapai kedudukan yang lebih baik di sisi Allah. 30 hari pun kita telah jalani agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih barokah. Hari esok berarti hari di mana kita membuktikan pribadi-pribadi yang harusnya sudah berubah. Sepatutnya besok kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang menawan seperti seekor teluk ular raut muka yang seperti yang dibimbing Rasul cerah jernih dengan pikiran yang tidak kotor tidak licik tidak keruh juga dengan tutur kata kita pilih kata-kata terbaik yang kita jamin kebenarannya kata-kata yang tidak melukai hati kata-kata yang penuh makna dan manfaat Besok pun kita buktikan bagaimana penghormatan kita kepada orang tua harus lebih lagi. Kepada tetangga, sanak saudara. Berlomba-lombalah menjadi pribadi-pribadi yang indah. Mengapa? Karena bukti dari diterimanya amal seseorang adalah berubahnya menjadi pribadi yang lebih indah. Marilah kita tutup penghujung perjumpaan kita kali ini dengan bersama-sama membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran, zikir yang uh, sederhana, Allah Maha dekat sehingga tidak usah terlalu keras.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 yang kita perbuat Allah maha menyaksikan setiap dosa yang kita lakukan Allah maha tahu aib-aib yang kita sembunyikan hari berganti hari umur kita kian sedikit tetapi dosa kita kian banyak wahai saudara-saudaraku hidup di dunia hanyalah mampir. Mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang seusia dengan kita. Sudah pulang terlebih dahulu. Kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi umur yang tersisa. Yang pasti, satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju kubur saudara-saudaraku. Andai suatu saat waktu kita telah tiba untuk meninggalkan dunia ini, kita harus siap karena kita tidak bisa menolaknya sama sekali. Mungkin malaikat maut menjemput kita di rumah, mungkin di jalan, mungkin di rumah sakit tapi kita harus berjuang agar saat kematian kita tidak berada di tempat maksiat. Betapa banyak yang kita dengar orang yang mati di tempat zina. Ada yang mati di tempat nista. Ada yang mati dengan sekujur tubuh penuh dengan harta haram. Hati-hatilah saudaraku kita harus berjuang menjauhi tempat-tempat hina dan nista. Karena siapa tahu malaikat maut menjemput. Alangkah indahnya jikalau saat kematian kita tiba. Kita benar-benar sudah siap. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut merenggut nyawa kita. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita orang tua bahagia memiliki anak seperti kita. Tua sudah kita bahagiakan. Alangkah indahnya jika kalau saat kematian datang tiada hutang piutang. Bahkan saat kematian tiba lisan kita sedang basah menyebut nama Allah. Mudah-mudahan itulah husnul khotimah yang kita rindukan. Baik saudaraku, marilah kita kenang jua orang yang paling berjasa bagi kita. Ibu bapak kita